Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di majlis ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di mana pada pertemuan terakhir kita membahas sudah membahas tentang syirkul akbar, syirik besar. Pengertiannya definisi yang di, telah dijelaskan oleh para ulama berkenaan dengan hal tersebut. Eh, penulis mengatakan di dalam kitabnya wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam Hakullah ala ibad ayyabuduhu wa la yushriku bihi syai'an wa hakul ibadi ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an wa huwa bisalihain Rasulullah bersabda hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah mereka harus menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Dan hak hamba yang pasti Allah berikan kepada mereka adalah Allah yu'adzib man la yusyriku bihi Allah tidak akan menghadap orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Ini berkaitan dengan hadis Umar bin Jabal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya pertanyaan yang tujuannya untuk pengajaran Ya Muaz atadri ma haqqullah al-ibad wa ibadi Allah Hai Muaz tahukah kamu hak Allah yang wajib digunakan para hamba dan hak hamba yang pasti Allah berikan kepada mereka. Mu'at ketika itu menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sahabat mengerti, sahabat yang mulia ini mengerti bahwa pertanyaan Rasulullah itu tujuannya untuk memberikan sebuah ilmu dan pelajaran. Maka Mu'at menjawab, menjawabkan seorang penuntut ilmu yaitu Allah wa Rasulullah alam. Artinya Mu'ad ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Apa hak Allah yang wajib ditunaikan para hamba dan hak hamba yang pasti Allah berikan kepada mereka? Maka Rasulullah menjawab yaitu ayahuluhu wala yusyriku bihi syai'an. Ini hak Allah. Hak Allah adalah tauhid dan tidak dibutuhkan dengan sesuatu yang lain. Itu tauhid sekaligus konsekuensinya yaitu menjauhi syirik. Ya tauhid menetapkan Allah dalam ibadah dan sekaligus konsekuensinya yaitu tidak beribadah kepada yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang yang menyembah Allah beribadah dia kepada Allah tapi samping itu dia beribadah juga kepada yang lain maka dia belum menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah hanya bisa ditunaikan dengan dua perkara ini yaitu menjalankan tauhid serta menjauhi segala macam bentuk syirik seperti itu. Dan sebagai imbalannya Allah akan menunaikan atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hak-hak mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak berbuat syirik. Demikian ikhwan fillah, azza Allah wa ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به dan hukumnya sama yaitu keluar dari agama dengan syirik ini al-mujahid ini orang yang menampakkan kekafirannya, kemusyrikannya kafir Quraisy wa seperti orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang jenisnya itu orang-orang kafir yang menyatakan dia musyrik dia tidak menyembah Allah dia menyembah yang lain yaitu orang-orang yang di luar Islam. Walmu lahu atau orang yang menyembunyikan kekafirannya kal munafiqin al muqadirin alladziina yuzhiruna al-islam wa yubtiluna al-kufur yaitu seperti orang-orang munafikin yang berusaha menipu ya, yang berusaha memperkaya Allah Subhanahu wa taala dia menampakkan menunjukkan keimanannya tapi menyembunyikan kekuburannya. Mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik di dasar paling bawah dari api neraka. Dar yaitu dasar dari sesuatu disebut adar. Ya, Dar yaitu tempat yang paling bawah dari segala sesuatu yang paling bawah secara rentangnya nah munafikin berada di paling bawah kecerfil asfal di dasar paling bawah dari api neraka hukuman yang diberikan kepada mereka lebih berat daripada orang-orang yang mujahir ini al mujahid bil kufri orang-orang yang menyatakan menampakkan terang-terangan kekafirannya karena adanya makna ataupun unsur mukhadaah pada diri mereka yaitu mereka berusaha menipu mereka berusaha memperdaya pura-pura menerima tapi hakikatnya menolak orang-orang yang seperti ini yang pura-pura menerima tapi hakikatnya menolak hukumannya lebih berat karena di sini ada unsur penipuan, menipu, memperdaya orang-orang yang beriman, memperdaya Rasul, memperdaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah membalas kebudayaan daya mereka. Ya, Allah membalas kebudayaan daya mereka. Dan bahaya mereka juga lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya. Ya, dalam sejarah kita ada melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kesulitan menghadapi orang-orang munafik ini. Bahkan sebahagian dari mereka Rasul tidak mengetahuinya. Ya. Wamin man haulakum munafikun dan di sekitar kamu ada ada ada orang-orang munafik. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu tidak tahu mereka, tapi kami tahu mereka. Nabi tidak tahu di sekitar di sekitar beliau terdapat orang-orang munafikin, orang-orang yang menyembunyikan kekafiran. Tentunya Nabi tidak tahu isi hati orang lain. Nabi tidak tahu perkara lain kecuali yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang Nabi juga tidak mengetahui sebagian perkara yang terjadi. Karena manusia punya pengetahuan yang terbatas sampai Nabi juga. Ya, dan Nabi juga tidak diwajibkan untuk mengorek atau menyelidiki atau memata-matai orang lain. Kalau ada yang mengatakan kamu dari tapi nggak tahu kondisi matrus seluruhnya, ya wajar Nabi aja nggak tahu bagaimana seorang dari dan seorang dari juga nggak harus memata-matai orang lain. Coba lihatlah kehidupan si bulan ini bagaimana memata matai orang dicari-cari keterangan tanya sana sini ini nggak boleh ya, Nabi nggak tahu munafikun yang ada di sekitar beliau padahal wahyu turun kepada beliau Allah mengatakan nahnu na'la la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kamu tidak tahu mereka tapi kami tahu nah demikian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keberadaan orang-orang munafikin di sekitar Madinah bahkan di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahaya munafikin ini sangat besar. Orang kafir tidak bisa menyentuh rumah tangga Rasulullah. Mereka bisa memerangi Rasulullah dari luar dengan senjata mereka. Tapi orang munafikin dapat menyentuh rumah tangga Rasulullah SAW, menjamah, mengabrak-abrik rumah tangga Rasulullah SAW dengan lisan mereka. Ya seperti hadisul ifti. Ya, hadisul ifti itu adalah cobaan terberat yang dilalui oleh rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dua keji yang disebarkan oleh orang-orang munafik yang hampir saja para sahabat berpecah belah bahkan sahab nyaris menumpahkan darah antara sama mereka karena kasus itu bahkan sebahagian dari mereka terkena hukuman hukuman hudud karena terlibat secara langsung di dalam fitnah tersebut ya dan kisahnya masyhur di dalam sejarah. Nah siapa yang punya kerja? Orang-orang munafik pun, orang kafir bisakah melakukan hal seperti itu? Tidak, mereka tidak bisa. Ya mereka bisa hanya bisa memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari luar. Tapi ya intern, ya urusan dalam mereka tidak bisa menjamah. Nah ini bahaya orang-orang munafik pun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan Sesungguhnya orang-orang munafikin berada di dasar eh, paling bawah dari api neraka. Demikianlah ikhwan para ulama menarik dari sini satu kaedah dan ucapan ini masyhur ya di buku-buku mereka yaitu ahli bid'ah lebih berbahaya daripada ahli kitab. Yahudi maupun Nasrani. Itu masyur ya, dinukil dari perkataan para ulama. Dari sisi apa? Yaitu dari sisi bahaya dampak efeknya mereka timbulkan. Ya, orang kafir ya orang kafir yang nyata-nyata kafirnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak bisa masuk ya tidak bisa menembus masuk ke dalam tubuh umat Islam ya, dan tidak bisa masuk ke dalam intinya. Tapi ahli bid'ah mereka masuk ke dalam inti agama Islam ini untuk merusak, merusak akidah, merusak fikih, merusak muamalah, merusak adab, dan merusak semua sendi-sendi Islam. Yang mana hal itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kafir, Yahudi maupun Nasrani atau orang-orang kafir lain Yahudi dan Nasrani dikatakan ahli kitab karena ada ya ada satu hubungan yang berkaitan dengan kitab-kitab semawi yaitu mereka adalah umat yang diberikan kepada mereka Alkitab. Itu saja tidak mampu merusak Islam. Apalagi kafir yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kitab samawi seperti Buddha, Hindu, Konghucu, atau agama-agama paganis lainnya. Adapun ahli bid'ah, mereka bisa merusak Islam langsung masuk ke dalam intinya. Ya, masuk ke dalam akidah, mengobrak-abrik akidah umat Islam. Masuk ke dalam ibadah, mengobrak-abrik ibadah umat Islam dan seterusnya. Demikian yang kami Ya Allah iya Walaupun di akhirat nanti orang Islam bagaimanapun kondisinya lebih baik daripada orang orang kafir itu di akhirat. Ya, itu di akhirat. Karena akhirat adalah darul jaza bukan darul bala. Ya, akhirat adalah darul jaza. Apa artinya darul jaza? Yaitu tempat pembalasan. Adapun dunia darul bala ya tempat ujian dan ujian terbesar yang harus dihadapi oleh kaum muslimin sebenarnya dari kalangan mereka sendiri ya seperti yang Rasulullah ya isyaratkan di dalam hadis Hudzaifah apakah ada setelah kebaikan ini ya, setelah keburukan ini uh, kebaikan Nabi mengatakan ada tapi di sana ada dahal ada kotorannya ya dan ada tidak yang mengotori keindahan Islam ya, yang mengotori Siapa mereka mereka yang berasal dari kamu, ya dari jenis kamu, dari bangsa kamu dan berbicara dengan bahasa kamu. Artinya dari kalangan kaum muslimin sendiri. Ya, muncul dari dai penyeru-penyeru, orang-orang yang mengajak kepada anak kepada neraka. Nah itu ya eh, bala yang terbesar yang harus dihadapi oleh kaum muslimin mengikuti. Azanillah wa Jadi munafikin walaupun secara lisan mereka mengucapkan syahadat ya mengucapkan la ilaha illallah tapi itu tidak, tidak bermanfaat bagi mereka. Mengapa? Karena karena pada hakikatnya mereka tidak meyakininya, tidak memenuhi delapan syarat la ilaha illallah. Di antaranya apa? as al-ikhlas ya al-qabul mereka sebenarnya tidak menerima tidak ikhlas dan tidak jujur di dalam mengucapkannya demikian sebenarnya. itu jadi ucapannya tidak bermanfaat bagi mereka walan tajidalahum nasira engkau tidak akan mendapatkan bagi mereka satu orang pun penolong ilal ladzina tabu wa aslahu wa tafamu billah wa akhlasu dinahum lillah kecuali orang-orang yang taubat mengadakan perbaikan berpegang teguh dengan agama Allah istiqomah dan ikhlaskan ketaatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala faulaika ma'al mu'minin mereka lah yang bersama dengan orang-orang mukmin seperti mereka lah yang masuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan masih banyak lagi ayat-ayat yang bercerita tentang orang-orang munafikin seperti itu ya ada satu surat ya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan satu surat yang disebut surat Al-Munafiqun. Baik, Nah, kita akan melanjutkan poin yang ke-47. Ya, tanya jawab soal yang ke-47. Ya, kita sudah menjelaskan tentang syirkul akbar. Nah, di sini kita akan menjelaskan ma huwa syirkul akbar. Apa itu syirik asgar? Secara hukum, ya, syirik asgar adalah syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya, syirik ini walaupun tergolong dosa besar, namun tidak sampai membuat pelakunya kafir. Ya, tidak sampai membuat pelakunya kafir keluar dari Islam. Ma huwa syirkul Apa itu syirik asghar? Itu dari konsekuensi hukumnya. Nah, sekarang apa definisinya, pengertiannya? Jawabnya adalah huwa yasiru riya ada fi tahsinil amal al-muradu bihillah. Di sini beliau mendefinisikan syirik asghar dengan satu jenisnya dan tidak menafikan jenis syirik asghar yang lainnya karena beliau akan menyebutkan contohnya satu persatu ya melalui dalil-dalil yang beliau cantumkan ya yaitu syirik asgar itu diantaranya yang pertama yasirur riya ad-dakhil fi tahsinil amal al-muradu bihillah riak kadar yang sedikit riak kadar yang sedikit jadi riya sedikit ada di kotrin yasir ada di kotrin kadir Ria ada dua macam. Ada riak kecil, ada riak besar. Ada riak yang kadarnya kecil, sedikit, ringan. Ada riak yang berat. Ya, ada riak yang berat. Riak yang berat itu ada riak yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, termasuk sirkus akbar. Adapun ria kecil atau riak dengan kadar yang sedikit, inilah riak yang yang yang yang sering disebut orang ya, ya dikatakan kamu jangan riak di dalam beramal. Kalau beramal jangan riak. Ya, riak yang dimaksud ya, di dalam percakapan atau ucapan manusia biasanya tertuju kepada riak yang yang kedua ini, yaitu riak bimkodrin yasir, riak yang kadarnya sedikit. Jadi riak bukan sedikit. Kalau kadarnya banyak itu bisa menjadi sirkun akbar kalau kadarnya sedikit, inilah riak yang yang diancamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang akan nanti disebutkan. Yaitu ada dakhil fi tahsilil amal yang masuk menyelusup ke dalam hati manusia mendorongnya untuk membaguskan amal ya untuk lebih memperindah memperbanyak mempertinggi mutu amal yang seharusnya dia kerjakan itu lillah kalau muradu billah yang tujuan dari amalnya itu lillah tapi dia campur dengan apa ria Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan Ayat ini awalnya adalah kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah sesungguhnya aku adalah basyar itu manusia seperti kamu. Yuha ilayya. itu Allah mengistimewakanku dari kalian semua dengan wahyu dan risalah. Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu yang diturunkan kepadaku adalah bahwasanya Rab kamu, ilah kamu adalah ilah yang satu, ilah yang besar Nah, kemudian ayat mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih dan barang siapa yang yarju ay yaqahu liqa'a Allah yaumal qiyamah yang takut yang takut akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bukan takut kepada Allah ya dalam arti kata benci bertemu dengan Allah. Ya, orang mukmin suka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia takut. Takutnya apa di sini? Akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu pertanggungjawaban amalnya. Dia takut bertemu Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya bukan takut bertemu Allah dalam arti kata tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena orang mukmin ya orang mukmin suka dia bertemu dengan Allah tapi takut kenapa takut akan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya Amankan yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah maka hendaklah dia kerjakan amal saleh Al-amal saleh adalah amal ma'izama fihi ikhlas wal mutaba'ah. Amal saleh adalah amal yang tergabung di dalamnya ikhlas dan mutaba'ah. Ya, mengikuti sunnah Nabi. Falyamal amalan salehah. adalah dia mengerjakan amal yang saleh. Amal dikatakan saleh jika amal itu sesuai dengan prosedur syariat ya dikerjakan seperti yang dikehendaki oleh syariat bukan dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki hawa nafsu pikiran ataupun orang lain tapi dia kerjakan sesuai dengan keinginan kehendak prosedur syariat, ya, yaitu yang menurunkan Islam ini Allah dan prosedurnya dijelaskan oleh Rasul Rasulullah wala yusyrik bi ibadati dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun di dalam ibadah-ibadah yaitu la yaqsudu bi ibadatihi ahada janganlah dia bermaksud dengan ibadahnya itu untuk memuaskan seseorang untuk seseorang selain Allah Subhanahu wa taala sawa'an kana salihan atau talihan baik orang itu orang soleh maupun orang yang fasik baik dia masih hidup maupun sudah sudah mati jadi di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengabarkan kepada mereka hakikat diri beliau bahwa beliau adalah seorang manusia. Ya, namun beliau memiliki khasiat memiliki keistimewaan yaitu apa? wahyu. Allah mengistimewakan Rasulnya dengan wahyu. Dan di antara yang diwahyukan Allah adalah apa? Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nah, kemudian di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah man khafa Allah, siapa saja yang takut pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala Allah maka hendaklah dia mengikhlaskan amal ibadahnya karena Allah. Mengikhlaskan amal sunnahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian kita dipikir. Azanallah wa iyyakum. Baik. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syarat diterimanya amal saleh, yaitu apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seorang beramal hendaklah dia benar-benar melakukan amalnya itu lillah ikhlas dan ikhlas ini tempatnya di dalam hati. Ikhlas nggak bisa diucapkan, ya aku ikhlas ini nggak bisa karena ikhlas tempatnya bukan di mulut tapi tempatnya di dalam hati ya tempatnya di dalam hati hanya yang bersangkutan dengan Allah sajalah yang tahu ya hanya Allah dan yang bersangkutan sajalah yang tahu jangan dia campur ya amalnya itu niatnya itu keikhlasannya itu dengan riak yaitu dia bermaksud sesuatu yang lain dari ibadah tersebut Ria sendiri ikhwan definisinya adalah فعل الخير لإرادة الغير الياء adalah فعل الخير لإرادة الغير Melakukan perbuatan baik namun tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Beda antara riya dan sum'ah, di sana ada istilah sum'ah. Adalah an-riya li ajli ru'yatin Riya dilakukan supaya orang melihatnya, Wasum'ah Adapun sum'ah adalah Al-amal Beramal untuk memperdengarkannya ya, Untuk menceritakannya kepada manusia Jadi beda Artinya ria itu dilakukan di tengah keramaian ya, Di tengah orang banyak ya, Disaksikan oleh orang lain ya, oleh pandangan orang lain oleh penglihatan orang lain. Lalu dia melakukannya supaya apa? Supaya orang yang melihatnya itu memujinya, meridhoinya, atau sesuatu dari materi dunia yang diharapkannya. Adapun semua boleh jadi seorang melakukan amal itu tidak ada atau tidak di tengah keramaian. Dia misalnya mengerjakan sholat di malam hari, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu dia sholat di malam hari. Namun tujuan dia sholat itu adalah besok pagi dia ceritakan kepada orang orang banyak. Nah ini namanya sunnah. Adapun ria, dia mengerjakannya memang di, ya untuk orang banyak. Dia tidak kerjakan itu di tempat yang sepi, ya di tengah malam sendiri tidak, tapi di tengah keramaian. Ya. Bagaimana supaya amalnya itu dilihat orang, ya atau didengar orang secara langsung wah sebulan sudah sholat itu namanya ria sum'ah ya hampir sama dengan ria namun sum'ah ya lebih khusus yaitu apa orang itu mungkin mengerjakan amalnya sendirian tidak ada orang lain yang melihatnya namun tujuan dia mengerjakannya itu ya adalah untuk menceritakannya kepada orang lain, memamerkan amalnya itu dengan menceritakannya kepada orang orang lain. Pagi harinya dia cerita, wah aku tadi malam begini, aku tadi malam begitu, atau aku aku kemarin begini, aku kemarin begitu. Ini namanya semua konflik. Azani Allah wa Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Jadi penulis mendahulukan babur riya di dalam bab syirkul asghar karena Rasulullah saw alaihi wasallam juga mengidentikan syirkul asghar itu dengan riya. Ya. yang mengidentikan sirkul asghar dengan riya. Perkara yang aku, aku yang paling aku takutkan atas kalian adalah sirkul asghar. Fasu'ila anhu. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, apa itu sirkul asghar? Apa itu sirik kecil? Faqala ar Nabi menjawab, sirik kecil itu adalah riyah. Banyak itu. Syirik kecil itu adalah riya. Tsumma fassarahu biqaulihi Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkannya dengan perkataan beliau, Yakum rajulu fayusalli fayuzajin salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Rasulullah menafsirkan perkataan beliau arya. riya Apa itu riya? Riya adalah yakum rajulu ini disebutkan di dalam hadis yang lain, misalnya kecil. Ya. Rasul mengatakan, Yakum rajulu fayusalli yaitu seorang berdiri mengerjakan sholat sholat tahu lalu dia baguskan sholatnya li, ya yara karena dia melihat dia tahu minna dari rajulin ilaihi ada laki-laki lain atau ada orang lain yang melihatnya. Jadi dia membaguskan amalnya. Nah, ini seperti itu. Ya. Hadis ini sebenarnya hadis yang lain ya riwayat Abu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang marfu juga Rasul mengatakan ala ukhbirukum bima huwa akhwafu al alaikum indi al masjid dajjal maukah kalian aku kabarkan terhadap sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian, atas diriku daripada masih dajjal, daripada fitnah masih dajjal. Kalau mereka menjawab balas, tentu saja. Apa fitnah yang lebih beliau takutkan atas diri umatnya daripada fitnah masih dajjal? Kita tahu bagaimana fitnah masih dajjal. Ya, fitnah yang terbesar di akhir zaman. Nah, di sini ada fitnah kata Nabi yang lebih ditakutkan oleh beliau atas umat beliau daripada Masih Dajjal. Daripada Masih Dajjal. Lalu Qal Rasul mengatakan asyirkul khafi. Yang aku takutkan atas kalian itu yang lebih aku takutkan dari Masih Dajjal adalah asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Lalu Rasul menjelaskan apa itu syirkul khafi. Nah di sini Rasul mengatakan syirkul asghar, riya. Yaqum ar-rajulu fa yusalli fa yuzajjin salatahu fa yuzajjin salatahu lima yara min nazari rajulin ilaih. Ya. Yaitu seorang laki-laki mengerjakan salat. Lalu dia memperbaiki, membaguskan salatnya karena dia tahu orang lain melihatnya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita hakikat dari perbuatan uh, yaitu melakukan amalan ya, di hadapan orang lain. Tujuannya supaya mendapatkan pujian, mendapatkan dunia, mendapatkan sesuatu selain ridha Allah Subhanahu wa taala, selain pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan itu digolongkan sebagai amalan beriak dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang bercampur ria. Dalilnya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu, hadis qudsi, Rasul bersabda, "Ana aghna syuraka an syirki." Ana aghna syuraka an syirki. Aku tidak butuh sekutu-sekutu. Aku adalah Rabb yang tidak butuh sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan, dia sekutukan aku di dalam amalan itu ya, bersama yang lainnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Taraktuhu wa syirkahu ay taraktu al-amal al-musyrak fihi wal musyrik. Aku tinggalkan pelakunya dan amal yang dilakukannya, amal syirik yang dilakukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengacuhkan dia dan amal yang dilakukannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apapun kepadanya, bahkan berpaling dari. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam hadis ini bahwa dia adalah al-ghani, dia adalah maha kaya. Tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Oleh karena itu Allah tidak menerima amalan yang berbau syirik dan termasuk syirik adalah riya. Ya, termasuk syirik adalah riya. Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya dan tidak membalas amal yang dilakukan. Yaitu amalnya sifrun, nol. Ya, tidak Allah beri ganjaran apapun. Jika dia lakukan amal itu bercampur dengan riya. Lalu bagaimana seorang yang beramal awalnya lillah di tengah jalan bergeser niatnya? Bagaimana? Apakah amalnya diterima? Apakah amalnya mendapat pahala? Seorang sholat, sholat tahajud malam hari Ikhlas dia. Bangun dia. Ketika sholat, mertuanya juga bangun. Lalu dia keraskan bacaannya. Dia panjangkan sholatnya. Dengan tujuan apa? Supaya dilihat oleh mertua Wah, menantu dua hebat. Kan begitu. Awalnya dia ikhlas. Nah kemudian muncul ria. Bagaimana dengan amalnya ini? Apakah sholat tahajudnya nol? Tidak dapat balasan apa-apa. Iya, tahajudnya nol tidak tidak mendapatkan apa-apa jika riaknya dia pertahankan sampai akhir amalnya. Selamatnya. Kalau dia pertahankan itu sampai akhir amalnya, maka ini nol tidak dapat apa-apa. Namun orang yang ikhlas awalnya, kemudian muncul ini apa namanya? Yang namanya syaitan mengganggu manusia salat khinzib, syaitan khinzib yang sengaja dikerahkan iblis untuk mengganggu orang salat menyebar. Ya, lalu mendatangi orang yang sholat, lalu mengatakan kepadanya ingat ini, ingat ini, ukur gaza, ukur gaza. Ya. Yang diingatkan oleh khinzib ini adalah apa? Ria. Nah, itu jarang sebulan. Itu ada sebulan. Demikian. Kadang-kadang itu terlintas di dalam hati manusia dan sulit untuk menepisnya. Ya. Nah, itu manusiawi. Artinya apa? Tidak ada di antara kita melainkan hal itu pasti terlintas di dalam hati dan sulit. Gerakan hati tidak bisa dijamah dengan tangan. Ketika dia melihat kita pegang. Ketika dia merasa kita kita kita pegang, nggak bisa. Ini hati yang bergerak, bukan tangan. Kalau tangan yang bergerak, kalau kepala yang geleng-geleng, itu bisa. Kalau bisa ria ada kodenya kepalanya digeleng-geleng ini, itu bisa dipegang gini kan, sesuai dia Ini hati, ya. hati yang berbolak-balik dibolak-balikkan Allah ya ya antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala yuqallibuha kaifa syaa nah kadang-kadang kita di dalam beramal seperti itu nah itu adalah satu yang wajar artinya sulit untuk menepisnya walaupun sangat baik kalau hal itu tidak terjadi maka dari itu ya para salaf lebih mengutamakan amal yang tersembunyi. Ya, jadi salah satu mendorong kita untuk ikhlas, untuk menjauhi lintasan-lintasan pikiran-pikiran untuk ria. Tapi kalau tengah keramaian, itu kadang-kadang muncul seperti itu. Nah, datang saingannya kan gitu ya, Nah, supaya atau apa namanya serunya dari kelompok lain supaya kelompok dia merasa apa namanya dipandang kelompoknya ini bagus, ya dia pun bagus kan salah. Kalau tidak ya nggak begitu juga. Nah, oleh karena itu para salaf mengajukan kita untuk mengerjakan amalan itu secara rahasia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang bertakwa, yang berkecukupan, al-ghani, al taqi al-khafi, yang tersembunyi. Nah, sudah tersembunyi, jauhi semua ya itu belum aman kalaupun tersembunyi artinya dia sholat atau dia ber, beramal berpuasa nggak ada orang lain yang tahu Bubuk aja dia nggak ada orang lain nggak tahu bosnya dia ber, berpuasa tapi jangan merasa aman karena setan belum selesai membisikkan gangguannya kepada kita ya setelah begitu setelah selesai sholat malam hari nggak ada yang lihat pagi harinya datang setan dibisikinnya cerita sana cerita sini cerita sana cerita sini jatuh dalam sumpah bukan dan Allah begitulah setan merusak amal manusia mulai dari ya kita perang amal, sebelum beramal kemudian ketika dia beramal ya khinjib datang setan-setan datang mengganggunya, mengganggu amalnya supaya rusak. Setelah beramal juga belum safe, belum aman. Ya setan datang juga, bagaimana dia supaya jatuh ke dalam sum sum'ah bukan itu sum'ah Oleh karena itu menjaga amal itu dimulai dari peramal, sebelum beramal. Ya, kita tanyakan kepada diri kita dulu, amal ini ikhlas atau tidak ya. Dan jangan pula meninggalkan amal soleh karena karena takut ria. Wah nanti ria, aku nggak usah beramal. Nah ini hakikat ria itu nifidin. Azani Allah wa iya Ini hakikat ria. Ya. Menahan amal karena takut ria. Ya. Ria bukanlah penghalang untuk beramal. Ya. Ria bukanlah penghalang untuk beramal. Wah nanti ria. nggak usah lah nanti aku ria. Kalau sedekah nanti aku ria. Bukan seperti itu. Ya justru itu adalah jalan menuju ria. Bukan itu. Allah wa iya menjadi. Itu dia ria. Ya bahwa dia orang yang tidak beramal karena menjauhi ria. Nah setelah beramal ya kita menjauhi yang namanya sum'ah bukan itu. Ya. Dan sum'ah ini masuk dalam bagian ria yang dapat menggerogoti apa? Man sama'a Allah Ya, barang siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan akan memperdengarkan aibnya pada hari kiamat. Man sama'a Allahu lahu. Barang siapa yang berbuat sum'ah, yaitu menceritakan amalnya, seolah-olah menceritakan kehebatannya, maka Allah akan menceritakan keburukannya pada hari kiamat. Ya, Allah akan membalas dengan satu balasan yang setimpal, yaitu apa? Ya, nggak simpel karena dia cuma cerita yang baik saja kepada orang lain di dunia, yang buruknya kan nggak tahu. Nah di akhirat Allah balas itu. Allah apa? Akan memperdengarkan keburukannya kepada orang orang lain. Nah demikian. Jadi amal yang pertama usahakan disembunyikan, ya disembunyikan. Kalau bisa, kalau bisa. Ya, maka dari itu sebagian amal yang tidak perlu dikerjakan bersama-sama itu dikerjakan sendiri-sendiri. Misalnya apa? misalnya salat sunat rawatib ya sunat sunat rawatib sunnahnya itu dikerjakan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf dahulu mengerjakannya di rumah ya mengerjakan salat-salat eh, sunat rawatib ini di rumah ya ada di sana beberapa tinjauan kalau sholat fardu tentu tidak bisa dikerjakan di rumah, karena tuntutannya dikerjakan secara berjamaah di masjid. Karena itulah amal yang menuntut kita untuk berjamaah. Ya lima waktu berkumpul. Ya, nah demikian. Adapun sholat sunat, amal sunat ini ada nilai utama dan ini potensi untuk menunjukkan apa menampilkan dan menumbuhkan riak. Kalau sholat fardu semua sholat fardu semua wajib, Kadang-kadang keinginan ataupun walaupun ada potensi riak tapi kecil, sedikit. Karena semua orang sholat zuhur, dah lah sholat zuhur dia. Jadi kalau sholat sholat sunnah, ini nilai lebih. Kadang-kadang orang mengerjakannya supaya terlihat lebih dari orang orang lain. Ya, misalnya sholat duha, sholat isyraq, kemudian sholat apa namanya sholat malam, kan gitu ya. Nah, ini sholat-sholat yang potensi menumbuhkan riak. Maka dari itu dianjurkan dikerjakan di, di rumah. Kecuali pada momen-momen tertentu yang di situ masalahnya lebih besar dilakukan secara berjamaah. Ya misalnya apa? Misalnya sholat taraweh berjamaah pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada. Ya, para salaf dahulu mengerjakannya sendiri-sendiri di, di rumah mereka. Ya, sendiri-sendiri di rumah mereka. Nah demikian yang kami pimpin. Ta'azani Allah wa iyyakum Baik. Nah, mengenai masalah menyembunyikan amal, ya telah dinukil banyak sekali cerita dari para salaf dahulu ya bagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan amal mereka. Nah, demikian. Baik. Jadi ya, balasan terhadap orang yang berbuat syirik adalah Allah Subhanahu wa taala tinggalkan pelakunya dan amalnya. Amal syiriknya itu. Nah, demikian yang penting. Jadi ini yang pertama ya, yang kita jelaskan yaitu apa bisa bikabrin yasir riak dengan kadar yang yang sedikit dan sedikit Allah nah di sana ada bisa bikabrin kadir. apa itu bisa bikabrin kadir? riak dengan kadar yang besar ada yang pernah mempelajari bab ini bab riya bi qadrin kabir riya tapi kadarnya besar apa contohnya coba Hah? Riya tapi besar sedang sholat yang datang lurah ini riak kecil sedang sholat yang datang gubernur riak besar gitu semakin besar yang datang semakin besar ya apa gitu bukan bukan jadi apa itu riya bukan riya yaitu ya, man arada al amali ad-dunya. Ya, iradatul insan bi amali dunya faqat. Yaitu seorang yang beramal dengan amalan-amalan ibadah yang tujuannya semata-mata dunia saja. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada di situ niat lillah sedikit pun. Contohnya, ya, sebagian orang naik haji semata-mata untuk tujuan politik, tidak ada ibadah dan tidak terlintas di dalam hatinya untuk beribadah. Dia kerjakan semata-mata misalnya supaya nanti pulang ini bisa dijadikan sebagai alat politik. Ya, ada nilai jual, hak. Itu kan mahal itu. Hak untuk menjaring berapa berapa juta orang itu hal itu apalagi kalau hal kan gitu ya. nah ini riya drink tadi orang yang beramal tujuannya semata-mata dunia yaitu orang yang menjadi hamba dunia Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya dalam surat Hud ayat 15 sampai 16 Man kana yuridul hayat tad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim ahmalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surah Hud ayat 15 16. Man kana yuridul hayat dunya wa zinataha. Siapa saja yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya dari amal-amal agama yang dilakukannya. Nah ini ada unsur penipuan juga, seperti orang munafik. Ya, man arada bi amalihi dini an-naf'ah ad-dunyawiyah. Siapa saja yang menghendaki dari amal agamanya, amal agama. Artinya amal amal itu embel-embelnya agama tapi apa? Yang dia kehendaki manfaat dunia. Kalladhi yujahid min ajlil ghanimah. Seperti orang yang berperang semata-mata tujuannya untuk balas dendam. Aku kesal kali sama si bulan ini. Enggak apa-apa lah aku ikut jihad. Tapi tujuannya untuk membunuh si bulan, dendam ya sama si bulan. Walaupun yang didendamkan itu orang orang kafir. Ya, atau untuk semata-mata mendapatkan apa? Gonima. Ini ada acara jihad menyerang Amerika. Wah nggak apa-apa lah. Aku ikut. Nanti dapat 25 Di sana banyak cewek-cewek cantik. Dia perang untuk dapat 25 cewek cantik. Ya. Apa kata Rasulullah? Innamal amalu bin ya. Wa innamalikul likulli manawa. Pemangkar Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu tuh hajara ilaihi. Jadi hijrahnya tergantung niat yang mendorongnya. Kalau mendorong yang niat yang mendorongnya itu untuk apa? Untuk wanita yang ingin dinikahinya atau untuk dunia yang ingin diraihnya. Maka ya, niat apa namanya amalnya itu tergantung kepada niat yang dipasangnya. Orang masuk Islam Tujuannya untuk menikahi wanita muslimah. Kalau niatnya cuma itu saja, tidak ada niat masuk Islam sebenarnya, tidak ada niat ikhlas untuk masuk Islam, tidak terpenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Maka inilah yang tergolong ya riya di pedrin tadi. Ia beramal semata-mata untuk apa? Untuk dunia saja. Ya, tidak ada di situ sedikit pun ya niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian kami Katsir. Azan ya Allah wa iyyakum. Nuwafi ilaihi ma'maluhum fiha. Kami akan berikan balasan dari amalnya itu. itu apa? Balasan apa? Balasan di dunia. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, orang yang menikahi wanita masuk Islam untuk menikahi wanita, ya dia bisa menikahi wanita itu Allah beri percintaannya itu, Allah beri apa yang diinginkannya itu, ya wanita itu menjadi miliknya. Orang yang berjihad untuk mendapatkan ghanimah, Allah beri dia ghanimah. Ya, seperti orang kafir yang melakukan amal-amal kebaikan, sedekah untuk untung jualannya. Ya, sebagian orang Cina dia bersedekah istilah mereka ya. Supaya apa? Supaya berkah apa namanya? Yaitu berkah jualannya kan begitu ya. Tapi semata-mata kalau itu tidak ada niat lillah orang mereka kenal Allah. Allah beri. Ya, Allah beri. Ya, wasi ilaihim amalahum fiha. Kami beri ya, balasannya ya, apa yang dia amalkan itu di dunia. Dia dapat manfaatnya di dunia. Ya, dia dapat manfaat. Jadi kebaikan orang kafir dapat manfaat di, di dunia, di akhirat tidak ada apa-apa. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikan yang mereka kerjakan. Ya. ya. Coba lihat orang Cina. Dia sedekah, istilah sedekah beri beri hadiah. Royal lah dia kasih ya si bulan beli si, supaya apa? Supaya usahanya lancar. Nah orang-orang pun berbejak kagum wah Asyong itu baik kali orangnya. <laughs> dia dapat sebutan di dunia dan dapat keuntungan di dunia lancar usahanya. Tapi sebatas itu saja. Allah juga telah mengatakan wafi ilaihim a'malahum fiha. Ayusibuhum amal amalihim di dunia. Wadalika bi i'ta'ihim as wa was-sa'ah wa sa'atur rizqi wa ghairi dzalika. Itu Allah beri dia kesehatan, Allah beri dia kelapangan rezeki. Jadi jangan heran kalau sebagian orang kafir Allah beri dunia, kaya dia. Jangan iri dulu kan gitu. jadi orang Cina enak kali, kaya. Bukan <laughs> begitu pandangan kita. Ya, semua Allah beri, kafir maupun Allah Ar-Rahman. Rahman ya bersifat umum, rahmat umum. Allah beri semua. Tapi rahim nah rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah. ini demikian kami berjana azan Allah Wahum wahum wahum fiha la yukhasun dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ya, ai la namin minha wa innama yujzihimullahu biha fid dunya liman arad. Mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ya, di dunia ini coba dipikir. Ya, antum mungkin pernah dengar mimbar agama Buddha, mimbar agama yang selain Islam lah. Mereka katakan Barang siapa yang berbuat baik balasannya baik kan begitu. Ya itu mereka tanamkan juga itu. Baik-baik saja kamu nanti ya, kamu juga dapat ke kebaikan. Allah tidak rugikan orang yang berbuat baik di dunia siapapun dia Allah tidak rugikan dia dapat manfaat dari ke kebaikannya. Ya, makanya kalau cerita berbuat baik kepada sesama bukan di dalam Islam saja yang ada di dalam agama lain juga ada. Karena secara fitrah manusia seperti itu. Ya. Dan Islam itu dipimpin diturunkan untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Inna itu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus dari Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa? Sebelum Islam sudah ada akhlak. Dan Islam datang untuk menyempurnakannya. Yaitu apa? Bagaimana menyempurnakannya? Menetapkan yang benar, yaitu mengesahkan dan apa? Menyetujui yang benar dari akhlak-akhlak yang ada sebelumnya. Dan menutupi yang kurang. Itu namanya menyempurnakan. Yang tidak baik di dilarang. Yang kurang ditambah. Yang sudah baik ditetapkan. Nah itu artinya menyempurnakan. Jadi kalau kita lihat sebagian bangsa atau sebagian suku punya punya karakter, punya tabiat tersendiri. Nah itu Islam menetap menetapkannya, bukan bukan apa namanya, bukan menentang. Misalnya menghormati yang tua, menyayangi yang muda, itu sudah ada sebelumnya. Sebelum Islam datang sudah ada, ya sudah tertanam dalam fitrah manusia ya, sebagian suku, sebagian bangsa, bahkan boleh kita katakan semua bangsa seperti itu ditanamkan menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Hanya saja Islam menyempurnakannya dengan memberikan batasan-batasan tidak berlebihan hingga ya, sampai kepada tingkat hulu berlebih-lebihan. Nah, demikian. Jadi Islam menyetujuinya. Yang baik Islam menyetujui. Adat istiadat yang baik Islam bukan memeranginya, menyetujuinya. Misalnya ada ada Jawa yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat, Kalau ada mahkamah, ada yang baik di ditetapkan, tapi yang tidak baik di dibuang misalnya gitu. Demikian juga adat Padang, adat Aceh, adat Palembang, bahkan adat Irian Jaya. Ya kalau itu baik, ya Islam mah menetapkannya. Karena Islam datang untuk menyempurnakan semua itu. Bukan itu. Nah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kalau cerita akhlak, ya semua agama, ya, ya semua orang, semua bangsa, ya juga memiliki. Bukan hak khusus Islam. Tapi kalau soal tauhid itu hanya ada di dalam Islam, tidak ada di dalam agama-agama, tidak ada di dalam bangsa-bangsa lain. Itulah yang membedakan Islam dengan yang yang Itulah yang tidak dimiliki oleh agama-agama lainnya. Oleh karena itu kalau kita bicara akhlak, kalau bicara kita bicara apa namanya kita katakan saling menghormati, saling menyayangi, kasih, cinta, ya semua bicara cinta. Ya, semua bicara kasih, semua bicara sayang. Tapi tidak semua bicara tauhid bukan begitu. Allah wa itu Islam baru nampak bedanya dengan yang lainnya ketika antum bicara tauhid. Nah, barulah beda Islam dengan Buddha, Islam dengan Kristen, Islam dengan di Islam dengan agama-agama yang lainnya. Mulailah ada perpecahan, mulailah terkuat, terbelah. Kalau kita bicara akhlak, mungkin kita bisa jalan bareng. Tapi kalau sudah bicara tauhid, itu nggak akan bisa. Itu pasti pecah. Itu pasti ber berpisah antara Islam dengan yang lainnya itu. Maka dari itu sebagian orang Cina suka mendengarkan lagi suka dia. Karena kadang kalau dibikinnya begitu ya. Baik, baik, cinta, menghargai, menghormati, ya semua agama seperti itu. Gak ada beda dengan mereka juga. Suka senang aja dengarnya. Tapi kalau dicekoki dengan tauhid, jangan sembahyang yang ah, kita pening Langsung ya. Langsung ya, Kok? Gak ada lagi cerita apa namanya cerita itu. Ya, makanya Nabi Yunus Allah misi yang pertama di bawah apa? Tauhid ya, misi yang pertama disampaikan apa? Tauhid dan karena tauhid itulah terjadi peperangan antara apa? antara muwahid dengan musyrik ya bapak memuji anaknya anak memuji bapaknya kenapa? karena tauhid ya karena tauhid ya seorang dibuang oleh sukunya suku dipencilkan dari kabilah-kabilahnya. Kenapa? Karena tauhid itu fikir. Azan ya Allah wa Nah, demikiannya. Ya, jadi perbedaan Islam dengan yang lainnya itu nampak dari apa? Dari tauhidnya. Demikian. Baik. Jadi Allah mengatakan bahwa fi halali Mereka sama sekali tidak dirugikan ya wa ulaika ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar akan tapi nanti di akhirat ya mereka tidak dapat bagian apapun kecuali neraka walaupun jadi kita katakan baiknya seorang ya penganut agama Buddha sejak lahir sampai mati nggak pernah menyakiti orang lain bahkan buat baik terus dari detik ke detik sampai mati dia dan usianya bukan sedikit bukan usianya umurnya bukan pendek panjang tapi 100 tahun Jadi kasih usia 100 tahun berbuat berbuat kebajikan sepanjang hayatnya ya kepada sama maupun kepada binatang dan lainnya kepada alam namun dia tidak bertauhid bagaimana laisa lahum fil akhirati illa ila an-nar. Wa habita ma sana'u fiha. Habis, hapus semua kebaikan yang dilakukannya. Mulai sejak lahir sampai mati tadi. Ya. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan hapuslah, batillah, batallah semua yang telah mereka amalkan sebelumnya. Artinya apa? La yusabu la, la sawabalahu. Tidak ada pahala baginya, tidak ada balasan yang baik bagi orang ini di akhirat. Azza wa jalla. Baik. Di dalam kitab Sahih itu Sahih Bukhari, Kitabul Jihad. Rasul mengatakan, "Ta'isa Abdul dinar wa ta'isa Abdul dirham wa ta'isa abdul Khamis wa ta'isa abdul Khamila eh, Ya, Ta'ita, ta'ita artinya halaka, syakia, halaka binasa, celaka. Abdu dinar, hamba dinar. Hamba dirham. Hamba khamisah, khamisah adalah kisah min khuz. Kisah yaitu kain yang bercorak terbuat dari khuz. Khuz artinya sutra. Atau suf, ya kain wol yang muallam, yang bercorak itu namanya khamifah Itu jenis pakaian yang bagus. Isa Abdul Khamila, Khamila Al-Khatifah, yaitu pakaian. Pakaian yang indah, gaun. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, hamba kain, yaitu hamba dunia. Ya, itu ya penyebutan benda-benda ini cuma sebagai sampel saja, contoh saja. Ya, termasuk di dalamnya benda-benda seluruh benda-benda dunia lainnya. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhir. Jika dia diberi ya, diberi dunia itu, dirham itu, dinar itu, dia senang, radiya. Jika tidak diberi, in lam yu'ta sakhir, dia marah. Ya, dia marah. Dia memberontak. Ya, dia memberontak jika dapat duit dia senang Gak dapat duit mulailah berulah dia mulai tidak sholat dia ya, mulai apa namanya marah dia tunjukkan kemarahannya kejengkelannya itu dengan perbuatannya atau dengan ucapannya dengan ucapannya misalnya mengatakan Allah itu balik Allah itu aniaya Allah tidak adil dan sebagainya atau dengan perbuatannya dia menunjukkan pemberontakannya Ya, pemberontak. Orang itu memberontak kadang-kadang dengan lisan. Ada yang diam saja, tapi memberontaknya dengan perbuatan. Ya mulailah dia nggak mau sholat kan gitu ya. Mulailah nggak mau ngaji lagi. Wah kalau kayak gini nggak dapat duit, nggak mau ngaji dulu katanya. Gitu. Di luar sana, ya. Artinya apa? Dunianya diputus, dunianya terhambat, lalu dia protes. Dia tunjukkan ya, pemberontakannya dengan apa? Dengan amal perbuatannya dengan dengan tindak bang. yang menunjukkan dia itu sakit sakit itu apa bukan sakit sakit marah jengkel ya, jika karena tidak diberi dunia ini hamba dunia ya hamba dunia yang memudahkan dirinya menghambakan dirinya untuk materi dunia ta'isa wa takat ta'isa ihalak eh, wa takat tersungkurlah dia binasa dan tersungkurlah dia intakasa ai tersungkur khaba wa rugi al istiqas fil asal audatul marad ba'da ini intikas artinya adalah ya, jatuh sakit kembali setelah sembuh itu namanya intikas ya sakit dia sembuh sakit lagi itu namanya intikas rugilah dia iyalah dia ya sudah sembuh sakit lagi nah, itu arti arti uh, makna dasar dari inka kata nah, dimaksud di sini dia rugi dia dia tersungkur dia sial itu hamba dinar dan hamba dunia tadi wa inasika falantakas nah jika dia tertusuk duri mudah-mudahan dia tidak bisa mengeluarkannya nah kalau tertusuk duri tidak bisa dikeluarkan itu ya sakit dan kesal ya duri tersusun diri kita, kemudian tidak bisa dikeluarkan. Nah itu kita akan kesal. Artinya apa? Maksudnya di sini adalah tidak wafa afil bala la yajib mayataraham alaihi. Jika dia tertimpa bala, tidak ada satu orang pun yang mengasihaninya atau yang sayang kepadanya, kasihan melihatnya atau yang membantunya. Ini hamba dinar, hamba bir, dirham. Sibuk dunia, lupa kepada yang yang lain ya, lupa ibadah, ya tujuannya dunia. Jadi hamba dunia. Bahkan sampai-sampai apa beramal pun untuk du dunia. Jadilah dia hamba dunia. Ya, tuba li abdin akhirin bi inani farsihi fi sabilillah. Ya beruntunglah seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya fi sabilillah as'asa ra'suhu mughabbara qadama Ya acak-acakan rambutnya berdebu tapak kakinya. Ingka natin hirasah, natin hirasah. Jika dia bagian menjaga musuh, menjaga batas, maka dia jaga batas itu dengan benar-benar. Wa ingka natin saqah, kana saqah. Jika dia di bagian saqah, yaitu muakhratil jayh, di bagian belakang pasukan, maka ia bersungguh-sungguh di belakang di bagian belakang pasukan. Ini tak karena lam dan lahu. Jika dia minta izin tidak diberi izin, artinya dia orang bawahan. Wa in syafa'a lam yusyafa. Jika dia memberi syafaat, syafaatnya tidak diterima. Ya jika diberi dia memberikan kredibiliti, ya dia memberikan rekomendasi maka tidak diajukan oleh orang rekomendasi. Nah, jika dia melamar tidak diterima, diterima lamarannya. Jika dia meminta akan ditolak permintaannya. Artinya ini orang biasa-biasa saja, orang orang rendahan Ya, tidak orang terkenal, tidak orang tinggi, tidak orang gede, ya, tidak orang besar, orang kecil, orang rendahan. Namun dia sungguh-sungguh beramal. Lillah, jika dia diperintahkan menjaga musuh, diperintahkan fil menjaga batas, maka dia jaga batas dengan sungguh-sungguh. Ya, jika dia fistaqah, karena fistaqah. Jika dia diletakkan bagian belakang, maka dia bersungguh-sungguh di bagian belakang. Jika diletakkan bagian depan, dia sungguh-sungguh bagian depan. Jika minta izin tidak berizin, ya dia tidak lari. Artinya ini Islam sebenarnya akan sedikit mengajarkan umatnya untuk disiplin. Ya, disiplin. Ya. Dan tidak memberikan ruang kepada toleransi terlalu besar. Apa kata Nabi? Berkaitan dengan minta izin. Ya. Al dan salah. Minta izin tiga kali. Jika diizinkan, jika tidak maka kembali. Ya tidak ada istilah apa salahnya kan kurang Ya, jadi apa salahnya? Apa salahnya lah? Tidak, Islam mengajarkan kita apa? Disiplin. Ya, dengan pekerjaan, dengan tugas, dengan tanggung jawab yang diberikan. Ya. Inna Allah kata beriksan ala kulli syai. Seperti yang kita jelaskan pada kajian yang lalu. Iksan, profesionalisme, disiplin. Nah, di sini Rasul mengatakan bagaimana tadi di dalam hari tadi? Ya, Rasul menggambarkan seorang hamba yang tuba, yang beruntung. Kenapa? Dia beramal, ya, dan dia disiplin dengan amalnya. Kalau dia diletakkan bagian depan, dia serius, ya, dia apa namanya disiplin menjaga atau menjalankan tugas. Jika diletakkan bagian belakang, dia disiplin menjaga bagian belakang. Tidak ada toleransi di sini. Dengan apa salahnya aku ke depan? Kan begitu ya? <laughs> Tidak. Jadi Nabi Islam Ibn Fidin mengajarkan disiplin. Dan itu sudah ditanamkan kepada para sahabat. Dan kasus peristiwa perang Uhud sudah menjadi pelajaran bagaimana bagaimana akibat kalau ya, kaum muslimin melanggar kedisiplinan dan disuruh jaga bagian belakang bagian atas para pemanah turun akhirnya bagaimana musibah ya, mungkin mengatakan apa salahnya musuh sudah sudah lari nah apa salahnya ini ini budaya timur <laughs> apa salahnya apa salahnya yang muatan 80 kilo ditambah sedikit berapa 100 kilo apa salahnya cuma 20 kilo aja kan begitu apa salahnya ini ya begitu iya hari ini tambah 20 kilo besok ditambahnya diubah 20 kilo juga akhirnya apa ya, akhirnya larilah apa namanya hancurlah barang itu ya mobil atau angkutan itu Nah, demikian. Karena ya beba, apa namanya ba, uh, alat yang seharusnya hanya dibebankan 80 kilo, ya karena apa salahnya tadi? Ya tiap hari diberi over, ya kelebihan berat 20 kilo, hancur lagi. Nah ini dia, bukan itu Ya. Budaya toleransi tingkat tinggi ala timur. Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu mengajarkan kita disiplin. Nabi pernah berjalan bersama Abu Dar al Ghifari. Nah, ya, sampai satu tempat di luar kota Madinah, ya, yang berhampiran dengan Gunung Uhud, Nabi berkata kepada Abu Dar al Ghifari, tunggu di sini sampai aku kembali. Ya, kata Nabi, tunggu di sini sampai aku kembali. Ya, setelah itu Rasulullah beranjak pergi. Tidak lama Rasulullah pergi, tiba-tiba Abu Dar mendengar suara gemuruh dari arah Rasulullah pergi. Ya, karena Rasulullah pergi ke sana, hilang dari pandangan, tiba-tiba muncul suara gemuruh dari tempat Rasulullah pergi, arah Rasulullah pergi. Abu Dar khawatir terhadap nasib Rasulullah. Tapi ia ingat pesan Nabi, jangan kemana-mana di sini sampai aku kembali. Maka ia pun tidak beranjak, dia di situ saja. Padahal yang ini siapa? Rasulullah, Nabi. Jadi karena pesan Nabi tadi jangan kemana-mana di sini saja, ya di situ saja. Akhirnya Rasulullah kembali ke masjid. Kemudian Rasul mengabarkan kepadanya dari itu malaikat Jibril. Dia mengabarkan kepadaku bahwa siapa saja dari umatmu, ya, yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mati tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, dia pasti masuk surga. Aku bertanya kata Abu Dzar, "Wa in syarat Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, Nabi mengatakan walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Demikian diulangi sampai tiga kali kemudian Rasul mengatakan eh, walau Rabbi anfu abida, walaupun Abu Dzar tidak suka, orang itu masuk surga. Nah demikian pada kita. Jadi Coba lihat, Abu Dar tetap ya, disiplin. Ya, disiplin di sini. Tidak kemana-mana. Ya, tidak kemana-mana. Sesuai dengan apa? Perintah pesan Rasulullah. Dan dia mendapatkan ilmu, ilmu tentang tauhid. Yaitu keutamaan fadilah dari tauhid itu. Orang yang mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik. Kalau tadi kiranya. Abu Dhar datang menyusul Nabi, mungkin malaikat Jibril akan naik kembali. Nah, jadi. Ya, jadi dapat ilmu tersebut. Nah, ini. Tapi itulah dia buah dari kedisiplinan. Mungkin orang-orang akan mengatakan apa salahnya Abu Dhar menyusul? Ya apa salahnya? Salah lah. <laughs> itu salahnya. itu salah ya apa salahnya lagi jadi jangan jangan terlalu apa namanya banyak apa salahnya tadi ya kalau salah ya salah kan gitu nah kejadian yang kedua yang menimpa Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud pernah berjalan bersama Nabi pada satu malam ya kemudian setelah berjalan di satu tempat yang sepi ya sama apa yang sepi ya daratan yang luas yang sepi Nabi buat garis ya dan berkata kepada Abdullah bin Mas'ud tetaplah kamu jangan lewati garis ini sampai aku kembali. Dan jangan berkata kepada siapapun. Jangan bercakap-cakap, jangan berbicara kepada siapapun yang datang kepadanya. Lalu pergilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah Rasulullah. Peninggal Rasulullah datanglah orang-orang ya makhluk-makhluk yang menakutkan, hitam, ya datang melihat apa namanya berjalan di depan garis itu dan berhenti di depan garis itu. Mereka berbicara, tapi Abdullah bin Mas'ud tidak mengerti pembicaraan mereka. Tapi Abdullah bin Mas'ud tidak melewati garis itu dan tidak berbicara dengan orang itu. Tidak berkata sepatah kata pun dengan orang-orang itu. Hingga orang-orang itu pergi. Kemudian Rasulullah kembali. Ya, dan menjelaskan ya bahwasanya tadi ya telah turun ya malaikat kepada beliau dan kisahnya disebutkan dalam kitab Sahih. Itu boleh di sini bagaimana disiplin para sahabat yang menjaga pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian, itulah dia buah dari kedisiplinan. Jadi kita harus disiplin. Jadi kalau negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslimin, ya tapi cerminan lalu lintasnya tidak disiplin, nah ini kita malu sebenarnya. Ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu, seharusnya disiplin ada garis nggak boleh lewat dari situ sebenarnya nggak boleh lewat tapi ya nyelonong aja gitu tapi itu lagi kita ya. penyakit kita apa salahnya Itu kan cuma satu ban aja <laughs> toleransinya Tapi tapi di dalam masalah ya misalnya kecelakaan apa namanya pesawat terbang dan sebagainya ya itu itu tadi apa salahnya tadi banyak toleransinya ya sehingga ya melalaikan mengabaikan dan kerugian itu terpulang kepada manusia itu sendiri ya zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina nah demikian kepada para pimpinan Allah wa jadi ini termasuk ria di qadrin kabir yaitu orang yang beramal ya mengerjakan satu amalan tujuannya semata-mata untuk dunia ya seperti orang yang menuntut ilmu yang seharusnya dia tuntut lillah namun tidaklah dia tuntut melainkan untuk mendapatkan ya apa namanya materi dunia apa kata Nabi kalau dia tidak urfal jannah yaumul qiyamah dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat jadi orang yang menuntut ilmu untuk apa untuk bodoh-bodohi orang jahil untuk apa untuk berhebat-hebatan dengan orang orang alim dan untuk mendapatkan tempat di majelis untuk disebut orang maka dia benar dia di dalam seragam. Jadi menuntut ilmu itu ibadah. Jadi harus Islam. Jangan nanti pergi jauh-jauh sana, apa, ya? supaya nanti pulang aku disebut murid sini. Oh, ibarat sebutan. Ya mau menjadi sebutan ya kan di Kedip. Gua usah lama di sana. Satu hari aja, kemudian balik lagi kemari kan begitu. Nah udah dapat sebutan, sebutan ini, sebutan itu. Jadi menuntut ilmu harus ikhlas. Nabi memberikan ancaman orang-orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas. Ya. Bukan artinya kalau kita itu masa menuntut ilmu lah, bukan. Salah. Ya menuntut ilmu, tapi apa? Ikhlaskan niat kita lillah. Ya, untuk mendapatkan ridha Allah, ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan sebutan atau untuk mendapatkan apa namanya pamor, bukan untuk mendapatkan dunia dan lain sebagainya. Orang yang Walaupun itu mayatubul ilm. Ya. Yabtaghi bihi wajhullah. Wala wala yabtaghi illa 'aradan min ad-dunya la yajid urqal jannah yawm al-qiyamah. Orang yang menuntut ilmu yang seharusnya dia menuntut ilmu itu untuk Allah tapi dia tidak menuntutnya melainkan untuk mendapatkan materi dunia maka bagaimana ancamannya dia tidak mendapatkan bau sorga, aroma sorga pada hari kiamat. Ya, padahal bau sorga sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Nah itulah yang disebutkan Nabi di dalam hadisnya hadis Abu Hurairah. Hadis ini sering kita sampaikan tentang tiga orang yang pertama kali diadili. Mereka ini adalah orang-orang yang beramal dan tujuan amalnya semata-mata untuk apa? Untuk dunia ya, seorang mujahid. Ya, ternyata dia berperang semata-mata untuk apa? Untuk mengejar sebutan pem pemberani. Seorang alim. Ya, ternyata dia menuntut ilmu dan mengajar untuk apa? Untuk disebut orang alim. kori demikian juga. Supaya dikatakan kori Yang, yang ketiga, seorang yang kaya. Dia bersedekah supaya dikatakan apa? ada rumah Rupanya mereka mengejar sebutan, mengejar dunia, bukan mengejar pahala akhirat. Nah, ketiga-tiganya diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, karena mereka telah melakukan satu jenis syirik. Syirik apa? Ria, dikodri, tadi. Nah, ini kena kena kejadian azan ya Allah wa ya Nanti akan kita lanjutkan ya, bentuk-bentuk dosa uh, uh, syirkul aswar yang lainnya yang disebutkan oleh penulis di sini. Di antaranya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah ya kemudian eh, mengucapkan ya syirkul alfal ya masya Allah wa syirka dan ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut masya Allah.